Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muniah dari Kecamatan Talun, Bu ya. Saya ingin bertanya, apa hukumnya bagi orang yang menerima pemberian uang karena dia telah meminjamkan uangnya kepada seseorang dengan jaminan misalnya BPKB, sedangkan BPKB tersebut hanya disimpan untuk agar orang tersebut bertanggung jawab atas uang yang dipinjamnya karena membayarnya juga dia hanya bisa mencicil per minggu misalnya Bu ya. Nah, karena pembayarannya misalnya uang tersebut yang dipinjam satu juta setengah membayarnya sebulan itu sampai 200 ribu sampai waktu 10 bulan kan sampai 2 juta Bu ya jumlahnya tuh. Nah, dikembalikan lagi yang 500 ribu tersebut kepada orang itu yang meminjam. Nah, karena rasa terima kasih orang tersebut, dia memberikan sekedar misalnya ini uang jajan aja dan BPKB-nya juga dikembalikan lagi Bu ya. Itu hukumnya gimana Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang pinjam uang, jika Anda meminjamkan uang haram jika Anda minta tambahan. Jika ada meminjamkan uang kepada seseorang haram Anda minta tambahan. Ada masalah jaminan ibab lain. Jaminan adalah untuk menjaga keamanan. Jangan sampai duit kita hilang. Jaminan. Gade. Jadi kalau anda meminjamkan kepada seseorang dilarang anda meminta tambahan. Baik terang-terangan atau isyarat. Ngerti aja ya. Itu sama. Isyarat. Ini saya pinjami juta lima ya, tapi ngerti aja ya, duit mandek loh ya. Hmm, oh, sama aja minta itu, haram. Tapi kalau kita minjamkan murni tanpa mengharap apa-apa, baik isyarat atau kebiasaan, Kebiasaan itu masuk bab akad. Kebiasaan apa? Kalau orang minjam sama orang Pak Haji itu, pasti nambahin. Dan semua orang tahu. Kalau sudah tahu, dan Pak Hajinya juga sama-sama tahu. Itu sama seperti akad. Sebab kalau tidak nambah nggak enak kan? Nambahnya biasanya berapa sih Bu? Kasih ya, ini. Oh gitu ya. Semuanya pada tahu. Jadi pinjam Pak Haji. Pak Hajinya nggak mau, saya nggak mau riba. Tapi sudah udah tahu, tapi tahu diri lah kan gitu. Sama itu. Tapi bagi orang yang membayar utang, asalkan di saat pinjam tadi tidak ada akad untuk menambah, misalnya Anda pinjam modal 10 juta, Anda wajib kembalikannya hanya 10 juta. Kalau ternyata dari 10 juta itu kok Anda berhasil dapat untung besar, Anda mengembalikan 10 juta plus 10 juta juga boleh. Dari sukarela diri Anda sendiri, ini termasuk, termasuk yang disebutkan membayar dengan cara yang baik. Dan ini adalah dianjurkan yang demikian. Kalau Anda bayar utang, hendaknya harus ada terima kasihnya. Hendaknya ada terima kasihnya. Tapi ingat catatannya adalah bukan permintaan dari orang yang meminjamkan uang. Masa nggak terima kasih? Kalau ternyata Anda tidak mampu, ya nggak usah, nggak usah pakai tambahan apapun. Ini seperti itu. Jadi kalau tadi pakai nyicil 200, 200, 200, kalau sudah genap 1500 ya stop atau tiba-tiba dia ngirim kepada Anda, pinjamnya satu juta lima ratus tiba-tiba ngirim dua juta. Anda kaget loh, Ibu kok dua juta? Saya, anda kembali ke lima ratus, dia mengatakan ini tanda terima kasih saya, adalah halal. Anda tidak minta. Tapi kalau Anda minta, urusannya dengan Allah. Biarpun mintanya pakai isyarat tadi itu. Isyarat. Dan tidak boleh pura-pura tidak tahu. Apalagi urusan dengan dunia transaksi dalam dunia lembaga keuangan. Oh saya nggak tahu kalau ada bunganya. Dari mana nggak tahu.